PT Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur hmm, Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi keduanya. Sedangkan anting bulan tidaklah terlalu meresahkanku. Aku masih dapat menemukan cara untuk melenyapkannya. oh, jika begitu, sebaik-baiknya cara dan sikap yang harus kita lakukan sekarang ini adalah tidak membentur kekuatan mereka, terutama Purbaya dan Cempaka. Dengan demikian, kita harus memelihara hubungan dengan kerajaan Sunda. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu, badan meriang ya. sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Rokok. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Nario sebagai Watu Galong, Heri sebagai Watu Dulur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Alap Kadu Gampit dan Prabu Sora memutuskan untuk mencari Lastri dan mengajaknya bekerja sama. Dan pada akhir kisah yang lalu, Alap Kadu Gampit yang tengah bersemedi di ruang tengah pondoknya bersama dengan Prabu Sora terpukau oleh kekuatan cahaya tipis di sekitar wajah Prabu Sora yang tidak dapat ditatapnya. Alap Kadu Gampit tak habis mengerti Laki-laki yang kini nampak begitu agungnya dahulu merupakan seorang kakek tua yang renta, tanpa daya, saat mana ia datang menemui untuk menyembuhkannya. Siapakah engkau ini, sobat? Aku tidak mengenal dirimu. Dan apakah maksud tujuanmu datang menemuiku? Uh, saya... Uh, hamba adalah Alap Kadu Kampit. Utusan dari Prabu Kandung Wesi dari ujung timur pulau ini. Hmm, Kandung Wesi. Hmm, iya, aku ingat. Dia adalah salah seorang sahabatku pada masa lalu. Hmm. Ada apakah dia datang mengutusmu kepadaku? Oh, hamba datang untuk menghantarkan surat ini. Ini, terimalah tuanku. Hmm, ya. Kakang Sora, aku Gandung Besi menghaturkan salam sejahtera pada Kakang melalui surat ini. Aku telah mengerti keadaan Kakang saat ini apa yang sesungguhnya terjadi dengan Kakang di tanah Pasundan. Dan aku dapat mengerti betapa sesaknya dada Kakang. Karena demikian pula yang terjadi dengan diriku di timur sini. Aku tidak lagi seorang raja yang berdaulat. Kedaulatanku telah dibatasi oleh kewibawaan Mataram. nyalah dadaku menjadi sesak pepat oleh situasi ini. Aku harus keluar dari situasi seperti ini. Aku harus keluar, Kakang Sora. Demikian juga dirimu. Karena itu, aku minta kau membantuku mengkulingkan Mataram yang angkuh dari arah barat. Sedangkan aku akan melakukannya dari arah timur. Aku percaya kita akan berhasil. Dan aku yakin Kakang akan mau bangkit kembali. Kakang dapat membicarakan segala rencana dengan utusanku. Dia adalah orang kepercayaanku. Dia akan menemani Kakang membangun kekuatan dari wilayah barat. Salam taksim dari sahabatmu di timur, Prabu Gadung Besi. <laughs> Gandung Gandung, engkau tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diriku. Ketahuilah kisanak, saat ini aku bukan lagi Prabu Sora yang ditakuti di tanah Pasundan. Aku kini tidak ubahnya sebagaimana kakek tua yang renta, tidak daya lagi dalam diriku. Tunjungan oh, kami di timur telah menyadari keadaan Tuanku. Karena itu beliau mengirim hamba untuk mencoba menyembuhkan keadaan diri tuanku. Hmm, benarkah engkau mampu menyembuhkan keadaan diriku? Hmm? Benarkah kisanak? Oh, tapi tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kisanak. Urat utama yang merupakan saluran hawa saktiku telah diputus oleh lawanku. Tidak, itu tidak akan mungkin dapat disambung lagi. Aku, aku tetap Sora yang lemah tanpa daya. Sora yang tiada lagi ada artinya. Sora yang tidak dapat lagi mengangkat dada. Oh, hamba akan mencoba menyambungnya kembali. Mungkin tanpa liur bekicot api, hamba tidak akan sanggup melakukannya. Bekicot api? Iya, liur bekicot api mempunyai kekuatan penyembuh yang sangat hebat. Liur itu mempunyai daya rekat yang tiada bandingnya. Percayalah tuanku. Tuanku akan dapat kembali sehat seperti sedia kala. Oh, benarkah itu? Benarkah aku akan dapat sembuh kembali? Jika memang kau mampu menyembuhkannya, untuk selanjutnya, Alap Kadu Gampit adalah saudaraku. Alap Kadu Gampit adalah adikku. Lakukanlah. Kembalikanlah kekuatanku, Alap Kadu Gampit. Oh, baiklah tuanku. Thank you. telah kembali kekuatannya. Kakang Sora bagaikan baru dilahirkan kembali. Ia menjadi berubah. Kecerdikannya muncul seiring dengan kembalinya kekuatannya. Agaknya junjunganku Gandung Wesi pun tidak mampu mengatasi kekuatan Kakang Sora. Oh, luar biasa sekali tanah Pasundan ini. Kakang Sora yang sedemikian saktinya masih juga dihantui oleh rasa cemas mendengar nama Anting Bulan, Prabu Purbaya dan Cempaka. Dan kini Lastri, pimpinan perguruan Kembang Hitam. Oh, sinar di wajah Kakang Sora menghilang. Hmm. Kau melamun adik adu Gampit? Oh, Iya, ya, Iya, Kakang Sora. Aku, aku tengah memikirkan kehebatan Aji yang Kakang miliki. Cahaya yang tadi kulihat membias di wajah Kakang. Dan, dan juga kehebatan dari musuh-musuh Kakang yang cukup menggelisahkan Kakang. Seperti yang Kakang katakan beberapa hari yang lalu, yaitu Prabu Purbaya serta Cempaka dan juga Anting Wulan. Hmm. Purbaya dan Cempaka bukanlah manusia biasa. Dia merupakan titisan dari kekuatan suci, kekuatan agung. Begitu juga dengan istrinya Cempaka. Hmm, aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi keduanya. Sedangkan Anting Wulan tidaklah terlalu meresahkanku aku masih dapat menemukan cara untuk melenyapkannya. Oh, jika begitu, sebaik-baiknya cara dan sikap yang harus kita lakukan sekarang ini adalah tidak membentur kekuatan mereka, terutama Purbaya dan Cempaka. Dengan demikian, kita harus memelihara hubungan dengan kerajaan Sunda. Tetapi, jika hanya anting bulan, hmm, aku akan menyisihkan waktuku. Masakan dengan banyu cakrabuana yang kusempurnakan, aku masih tidak dapat mengatasinya. Hmm. <laughs> Sudahlah, beristirahatlah adik kadu gampit. Besok mungkin kita akan menempur kekuatan yang sangat kuat. Oh iya, iya kakang. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, Kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar, obat batuk produksi Kalbe Farma. mencari jalan untuk melarikan diri. Kakek Sora dan kakek Kadu Gampit telah pergi menuju hutan Muncang tempat Bibi Lastri. Berarti dalam waktu yang tidak lama Bibi Lastri akan mengetahui di mana aku berada. Aku tidak mau kembali lagi bersama dengan Bibi Lastri. Bibi Lastri adalah orang jahat. Aku tidak mau dibentuknya menjadi siluman-siluman jelek yang menakutkan. Tidak, aku tidak mau. Karena itu, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku harus lari dari tempat ini. Ah, tetapi, bagaimana caranya? Dua kaki gila itu dan juga Nincelik memperhatikan aku. Manggala menjatuhkan dirinya, duduk di rerumputan. Akan tetapi matanya tetap tidak lepas dari orang-orang yang tengah mengawasinya. Sementara itu tidak jauh dari tempat Kayan, Ning Cilik duduk bersandar di bawah pohon yang rindang dan matanya memandang lepas ke kejauhan. Gadis muda itu tiba-tiba saja menjadi tersentuh hatinya memikirkan nasib bocah itu. Ah, aku turut bersalah jika sampai pada satu saat anak itu menjadi korban rencana guruku. jika tidak terdapat persetujuan kerjasama, pastilah anak itu akan dipergunakan guru dan kakek Sora untuk menekan ibunya. Padahal dari pembicaraan yang kudengar antara bocah itu dengan kakek pengemis di dalam gua, aku dapat menyimpulkan bahwa keluarga bocah itu tengah dilanda kemelut dan uh, Bocah itu tengah berusaha mencari dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Oh, kasihan sekali. Jika ayah anda ada di sini, aku yakin ayah anda juga tidak rela anak itu menjadi korban. tetapi aku aku tidak mungkin mencampuri urusan besar itu karena kepergianku saja sudah tidak mendapat restu ayah anda. Kandung besi. Pembalasanku kemarin yang membuatnya nyaris tewas akibat racun dari kala jengking dan kalapang, Aku kira juga sudah lebih dari cukup. Sudah keterlaluan. Kasihan sekali. Jika bocah itu tewas sebelum dia menemukan ayahnya. Yang aku tidak dapat kubayangkan. Bagaimana rasanya hidup tanpa seorang ayah? Kasihan sekali bocah yang baik itu. Ya, ya, aku yakin dia adalah anak yang baik. Dia tidaklah sama seperti ibunya yang diceritakan. Bersekutu dengan siluman. Aku yakin anak itu kini terkatung-katung. Karena tidak lain adalah untuk menghindarkan diri dari ibunya. Aku, aku harus menolongnya. Bella, wala, wala. Nona cilik menangis. Bella, aneh sekali. Ada apa, Nona? Hah, apakah bocah itu yang menyebabkan Nona menangis? Katakan saja, percayalah. Hah, kami akan memberikan ajaran. Iya. Ada apa, Nona? Hah? Aku sangat menyukai burung. Tetapi sebaliknya, ayah Anda tidak menyukainya. Karena itu, di istana aku tidak dapat menikmati kicauan burung sebagaimana di tempat ini. Iya, iya Nona Cilik benar. Baginda tidak menyukainya. Nah, karena itu, maukah kakek berdua mencarikan aku burung-burung yang indah? Ah, itu, lihatlah, Kek. Itu yang uh, yang berterbangan di atas sana, Kek. <laughs> Ah, tentu saja bisa dan mau. uh, <laughs> kami akan mencarikan burung yang indah yang Nona sukai ya. Iya, Kek. Uh, itu, lihatlah. Di sebelah sana banyak berterbangan burung-burung. Ah, lihatlah, Nona. Ah, agaknya di pohon yang tinggi itu banyak terdapat burung-burungnya. Hmm. Iya. Ya. Kau tangkaplah di Galong, Biar aku yang menjaga di tempat ini. Tidak. Aku ingin kakek berdua menangkap burung itu untukku. Aku ingin memiliki beberapa burung sekaligus. Ah, jangan khawatirkan bocah itu. Aku yang akan menjaganya. Eh, tapi Tuan Alap Kadu Gambit memerintahkan kami uh, untuk... Hmm, jadi kakak tidak mau melaksanakan perintahku. Oh, ah, oh, eh, eh, ampun, ampun Tuan Putri. Dia! Uh, uh, uh, Jangan sebut-sebut aku dengan cara seperti itu. Panggil aku seperti biasa. Neng Cilik, itu namaku di sini. Iya, iya, iya. Uh, baik, baik, Nona Cilik, baik. <laughs> mari, mari, Adik Galong. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. dan Watu Galong melesat cepat menuju pohon besar yang kurang lebih seratus tombak dari hadapannya. Sementara itu Kayan yang berada tak jauh dari mereka mendengar semua percakapan itu. Oh, yang jaga Teo Betara, kesempatan. Aku, aku harus mempergunakan kesempatan ini. Ning Cilik yang melihat kedua kakeknya telah menjauhi tempatnya, segera bergegas menuju tempat di mana Kayan berada untuk memberitahu bocah itu agar segera pergi. Tetapi baru saja ia akan membuka mulut, Kayan menerjangnya cepat mengirim totokan ke arah pinggang dan lehernya. Iya. Aku sebenarnya ingin membalaskan sakit hatiku, tetapi aku tidak dapat berbuat banyak kakek itu akan segera kembali. Huh! Baru saja Kayan meninggalkan tempat itu, dari kejauhan Mata sepasang iblis kembar yang tajam itu melihat kejadian yang menimpa Ning Cilik. Eh, celaka, Di! Tuan Putri! Hup. Mereka mengetahui pelarianku. Mereka akan segera mengejarku. Aku, aku harus segera bersembunyi. Lubang-lubang besar di pohon itu. Hup! berada di sekitar tempat ini, bocah. <laughs> Sebentar lagi, aku dan Kakang Dulur akan menemukanmu. Dan <laughs> kali ini, aku yakin Tuan Alap tidak akan menghalangi aku lagi. <laughs> aku, aku akan merebusmu. Yang pertama-tama tentu kedua belah kakimu dulu. <laughs> Hanya kedua belah kakimu. Eh, eh, bagaimana? adik Galong? Ah, dia pasti masih berada di sekitar tempat ini, Kakang Dulur. Ah, bagaimana keadaan Non Cilik? Eh, tidak apa-apa, Di. Ah, ah hanya totokan yang dilakukan bocah itu cukup keras dan membuat memer leher dan pinggang Nona Cilik. Ah, di mana bocah itu, Kek? Uh, apakah kakek telah menemukannya? Ah, belum, Nona. <laughs> Tetapi percayalah, sebentar lagi kita akan menemukannya. Hmm. Ah, ah, kau cobalah cari ke arah sana, Dulur. Aku ke sana. Awas, berhati-hatilah, Nona Cilik. kepandean bocah itu tidaklah hebat. Hanya saja Nona kurang berhati-hati. Uh, uh, iya, kakek betul. Uh, aku hanya kurang berhati-hati. Uh, ayo, kita segera mencarinya, Kakang. Hop. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! <laughs> Ateng lagi! Ateng lagi! Hei! Kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Pharma. Watu Dulur ke arah selatan, sedangkan Watu Galong ke arah utara. Sementara itu Ning Cilik sambil mengerang merasakan sakit akibat totokan kayan Manggala yang keras, mencari sambil melirik kiri dan kanan. Dan tiba-tiba saja mata gadis